sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu Barakallahu fikum yang mana beliau ketika itu sakit keras dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat sepertiga hartanya. <clears throat> dua per tiga, kemudian separuh, kemudian minta sepertiga diizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masih mengatakan wasulus kathir au kabir. Ya. Yeah. kita sampai pada lafat hadis yang berikutnya dalam penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala Qala rahimahullah wa qawluhu dan ucapan Ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi Wahai Rasulullah Aku tertinggal setelah para sahabatku Yaitu para sahabat beliau pulang ke Madinah Beliau tertinggal di Makkah Ya yeah. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna kalantu tukhallafa Sungguhnya engkau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan tertinggal. Balqala qabla dzalik bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum ucapan ini tadi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Yeah. Dan sesungguhnya Tidaklah engkau menginfakkan sebuah infak, menafkahkan sebuah infak yang kau mengharapkan dengan infak atau nafkah tersebut wajah Allah. Ya. Melainkan engkau diberi pahala atas infakmu tersebut. Sampai sesuatu yang kau suapkan ya, kepada mulut istrimu. Suapan nasi atau makanan di suapkan ke istrinya itu menjadi warakallahu fikum nafkah ah, nafkah yang akan diberi pahala kalau mengharapkan wajah Allah. Ah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menegaskan ah, menjelaskan tunfiku nafaqatan ai malan. Engkau menginfakkan nafkah, memberikan nafkah ai malan. Maksudnya memberikan harta. Imma minad darahim bisa jadi harta berupa uang dirham. Awid dananir atau uang dinar. Kalau uang kita ya rupiah. iya. Awid tiap atau harta yang berupa baju, pakaian. Awil furush atau bisa juga tempat tidur, tempat tidur. auto aman atau berupa makanan. Au atau selain itu. Iya. tabdagi bihi wajah Allah engkau mengharapkan dengan infakmu tersebut wajah Allah illa ujirta alaih melainkan engkau akan diberi pahala atas infakmu tersebut Asyik menjelaskan asyahid min hada dan yang menjadi bukti dalam Lafat tersebut adalah qauluhu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam wajah bihi engkau mengharapkan dengan infakmu tersebut wajah Allah. Ini yang menyangkut dengan bab-bab ikhlas. Eh, dengan amalan infak, nafkah kepada keluarga, mengharapkan wajah Allah. Eh, ini menjadi syahid, yang menjadi bukti dari lapat hadis sehingga dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas ini. Ai maksudnya taqsid bihi wajah Allah azza wa jalla. Engkau memaksudkan dengan amalanmu tersebut, infakmu tersebut wajah Allah. Maksudnya bagaimana mengharap wajah Allah? Bidukhulikal jannata yaitu dengan engkau masuk ke dalam surga. Waru'yati subhanahu wa ta'ala fiha dan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di surga tersebut. Ya, melihat wajah Allah di surga. Ini maksudnya. Ya. Li'anna ahlal jannati ja'alani Allah wa iyyakum minhum. Ini para ulama demikian, mengajarkan demikian. Ya. Dikarenakan penduduk surga, semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk dari mereka. Ya, ketika disebutkan keutamaan-keutamaan, mereka memohon kepada Allah supaya dimasukkan dalam keutamaan tersebut. Seperti ini, ketika menyebutkan tentang ahlul jannah, maka beliau berdoa memohon kepada Allah supaya dijadikan ahlul jannah. Karena apa? Kita tidak bisa menjamin kalau kita masuk ahlul jannah. Iya, yeah. yang berhak memasukkan surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa memohon, berusaha. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya yarawnallaha subhanahu wa ta'ala wa yanzuruna ilaihi iyanan bi absarihim yeah. mereka ahli jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan memandangnya dengan pandangan-pandangan mata mereka secara jelas ya yeah. kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun sebagaimana mereka melihat matahari di cuaca yang cerah. Tidak ada padanya awan. Ya. Wa kama tarawnal kamar laylatal badri sebagaimana pula mereka melihat rembulan di malam purnama. Jelas? Iya. Yakni annaha yarawna dhalika haqqan. Yakni mereka penduduk surga, ahlul jannah benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Yes, ya, ini maksud dari tabdagi bihi wajah Allah. Mengharap wajah Allah yaitu apa? Bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Kalau di dunia nggak bisa. Ini kenikmatan, kenikmatan yang paling lezat daripada kenikmatan surga yang lainnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya, dibanding kenikmatan-kenikmatan yang ada, kenikmatan melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling besar nanti di surga. Iya. warahmatullahi Barakallahu fikum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa beliau, Allahumma ini as'aluka ladzatan nazar ila wajhi. Ya Allah, aku mohon kepadamu lezatnya melihat wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik dan kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Min ghairi dharr min ghairi darra mudirrah wala fitnah mudillah ya. tanpa suatu mandorotkan yang menyusahkan dan fitnah yang menyesatkan Faqala adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam innaka la tunfiqu nafaqatan tabdagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fi fi fi Sungguhnya engkau tidaklah memberi tidaklah engkau memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah melainkan engkau akan diberi bala atasnya sampai pun suapan yang engkau suapkan kepada mulut istrimu ai hatta luqmah allati tub'imuha imra'atak maksudnya sampai suapan yang engkau suapkan berikan kepada istrimu tu jaru engkau diberi pahala atas perbuatan tersebut iya idza qasadta biha wajah Allah jika engkau maksudkan dengan amalanmu tersebut wajah Allah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas betapa banyak amalan-amalan soleh ya, yang bisa ya, bisa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pahala dan balasan yang banyak dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'annal infaq ala zaujati amrun wajibun padahal infak memberi nafkah kepada istri amrun wajib, perkara yang wajib. Hukumnya wajib. Ya. Laulam tunfik laqalat anfik autolik kalau seandainya engkau tidak beri nafkah kepada istrimu dia akan mengatakan mau beri nafkah apa enggak anfik ayo berikan nafkah awito autolik atau kalau tidak ceraikanlah ya. wa ma'ahada idha anfakta ala zaujatika turidu bihi Allah ajarakallahu ala dhalik Iya. Bersama dengan itu, bersama wajibnya memberikan nafkah kepada istri, Iya. Jika engkau berikan infak kepada istrimu, mengharapkan dengan infak tersebut wajah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ajr, berikan pahala, ganjaran atas perbuatanmu tersebut. Iya. Ini yang kita sing tadi fadlullah. Ya, keutamaan Allah, karena Allah yang sangat luas, rahmat Allah yang sangat luas kepada hamba-hambanya. وَكَذَلِكَ إِذَا أَنْفَقْتَ au ala أَوْلَادِكَ Demikian pula jika engkau memberikan nafkah kepada anak-anakmu Ida anfakta ala ummik ala abik. Jika engkau memberikan infak kepada ibumu, kepada ayahmu. Bal ida anfakta ala nafsik. Bahkan jika engkau memberikan nafkah kepada dirimu sendiri. Tabtagi bidzalika wajhallah engkau mengharapkan dengan infakmu tersebut wajah Allah fa innallaha yuthibuka alaha maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan thawab memberikan pahala atas perbuatanmu tersebut nggih barakallahu fikum ini barakallahu fikum besarnya kedudukan ikhlas fil amal dalam beramal nggih Barakallahu fikum. Sampai pun menginfak ya memberikan nafkah diri pribadi tapi mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan supaya kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah supaya kuat untuk menopang kehidupan rumah tangga dan seterusnya mengharapkan wajah Allah itu akan diberi pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Thumma qala radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ukhallafu ba'da ashabi diulangi lagi penjelasan tadi aku tertinggal setelah sahabat-sahabatku yakni ukhallafu ba'da ashabi ay hal ata'akhkharu ba'da ashabi fa'amutu bi makkah iya. yang dimaksud dengan ukhallafu ba'da ashabi adalah apakah aku tertinggal setelah para sahabat-sahabatku yaitu mereka pulang ke Madinah fa'amu tu bi Makkah adapun aku wafat meninggal di Makkah karena sakit kerasnya beliau ketika itu sakit parah sehingga beliau mengkhawatirkan demikian fabayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu lan yukhallaf maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada beliau bahwasanya beliau tidak akan tertinggal di Makkah. Faqala maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam Inna kalantu tukhallaf sungguhnya engkau tidak akan tertinggal wa lahu annahu law kullifa thumma amila amalan Yabdagi bihi Allah lasdada bihi indallah darajatan warif'atan dan beliau menjelaskan kalau seandainya beliau tertinggal di Makkah kemudian beramal dengan sebuah amalan yang dengan aman tersebut mengharapkan wajah Allah niscaya akan menambah di sisi Allah derajat dan kedudukannya eh, berarti masalahnya itu tertinggal ke Madinah atau enggak masalahnya itu beramal atau enggak amalannya ikhlas atau enggak eh, jangan khawatir kalau misalnya tertinggal engkau beramal pun di Makkah dalam kondisi sakit mungkin belum sampai bisa menyusul. Kemudian meninggal di Makkah. Tapi dalam amalan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah. Iya. Maka itu semakin menambah dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat dan kedudukanmu. Yakni kata beliau lau anggap saja annaka khulaf yang benar ini khulifta Allah Di sini kasih harokat khulafta. Kalau fi'il madhi majhul ini khulifta. Wallah alam. Kalau seandainya engkau tertinggal, walam tatamakan minal khuruj min Makkah dan engkau tidak mampu untuk bisa keluar dari negeri Makkah, wa amil ta'amalan tabtagi bihi wajah Allah, kemudian engkau mengamalkan sebuah amalan yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, fa inna Allah subhanaka yaziduka birif'atan wa darajatan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadamu dengan amalanmu tadi, amalan ikhlas tadi, mengharapkan wajah Allah tadi, rif'atan wa darajatan. Kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia. Rif'atun fil maqam wal martabah wa darajatun fil makan. Atau bisa juga rif'atan fil maqam wal martabati wa darajatan fil makan. Ya, tinggi dalam kedudukan dan martabatnya dan derajat pada tempatnya. Fayarfaukallahu azza wa jalla fi jannatin na'im darajat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu dengan amalan yang ikhlas tadi. Mengharapkan wajah Allah tadi. Ya, fi jannatin na'im darajat di surga-surga yang penuh kenikmatan beberapa derajat hatta lau amilta bi Makkah wa anta qad hajarta minna walaupun engkau beramal melakukan amalan tersebut di Makkah padahal engkau sudah berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah iya barakallahu fiikum ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala'allaka antu Dan kemungkinan engkau antu dipanjangkan umurmu. Antu guna ghairu antu al-ula. Antu di sini bukan antu di lafat yang pertama tadi karena tukholaf di sini bukan tertinggal, tapi dipanjangkan umurnya. La'allaka an tukhallaf ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kemungkinan engkau akan tukhallaf ai tu fid dunya. Engkau diberi umur panjang di dunia. Iya. Wa hadha huwa alladhi waqa'a dan inilah yang terjadi. Padahal beliau sakit keras. Sampai beliau ingin memberikan wasiat. Seperti hartanya. Tapi ternyata beliau tidak meninggal dengan sebab sakit kerasnya Faina Sa'ad Faina Sabda Sa'ad ibn Abi Waqas umira zamanan tawilan dikarenakan saat nabi Abi diberi umur dalam waktu yang panjang Hatta innau radhiyallahu anhu kama dzakara ulama sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu saat bin Abi Waqqas ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama khalafa sab'ata asyara dzakaran wa tnadai asyrata bintan. Eh, meninggalkan atau memiliki anak 17 laki-laki dan 12 perempuan. Padahal ketika beliau ingin berwasiat cuma punya satu putri. Ya, kemudian ternyata beliau tidak sampai meninggal sakit kerasnya tersebut diberi umur panjang. Ya, sehingga memiliki anak 17 laki-laki, 12 perempuan. Ya. 29 tadi ya. Wa kana fil awal ma illa bintun wahidah. Ya. Padahal beliau di awal-awal sakitnya Kondisi awalnya tidak memiliki anak kecuali satu anak perempuan saja. Walakin bakia wa umira wa ruzika auladan. Akan tetapi beliau bakia masih terus kehidupannya wa umira dan diberi umur panjang wa ruzika dan diberi rizki anugerah anak-anak yang banyak. Barakallahu fiikum. Iya. Ini salafus saleh. Eh. Wa qauluhu, kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yantafiya bika aqwamun wa yudarra bika akharun." Barakallahu fikum. Sampai suatu kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain mendapatkan kemadorotan dengan ya Artinya engkau akan diberi panjang sehingga engkau memberikan manfaat kepada suatu kaum dan kaum yang lain mendapatkan manfaat darimu. ya Ini adalah seorang mukmin yang sejati, yaitu seorang mukmin ketika dia bisa memberikan manfaat kepada saudara yang lainnya. Ya. Dalam sebuah hadis Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man arada an yang fa'a fal yafal au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hendak memberikan manfaat saudaranya, segera laksanakan. Artinya apa? Sebelum terhalang dengan barakallahu fikum penghalang yang ada sakit atau buat kesibukan yang lainnya. Kalau bisa memberikan kemanfaat kepada saudaranya, entah dengan pikirannya, ilmunya, hartanya, tenaganya atau semisalnya, faal. Iya, hendaklah dia segera melakukan kemanfaatan apa saja. Iya. Maka inilah sahabat saat bin Abi Waqqas memberikan manfaat kepada suatu kaum dan memberikan mador kepada kaum yang lainnya. Siapa kaum yang bisa eh, mengambil manfaat dari beliau radhiyallahu anhu? wahadalladhi hasal dan inilah yang terjadi. Fa'inna Sa'dan radhiyallahu anhu khulifa. Ya, dikarenakan Sa'ad radhiyallahu anhu beliau di Barakallahu fikum diangkat sebagai pemimpin. Ya. Pasukan perang. Wasara law atharun kabirun fil futuhatil islamiyah maka beliau memberikan pengaruh yang besar pada penaklukan-penaklukan Islamiyah. Ya. Pembukaan-pembukaan negeri-negeri Islam. Artinya negerinya kafir kemudian dibuka jadi negeri Islam. Wa fataha futuhat azimah kabirah dan beliau membuka kemenangan-kemenangan besar dan agung. Fantafa bi aqwamun wa humul muslimun maka suatu kaum bisa mengambil manfaat dari beliau dan mereka kaum ini adalah kaum muslimin. Wa bi akharun dan kaum yang lainnya mendapatkan madarat dengan sebab beliau wa humul kuffar dan kaum yang mendapatkan madarat ini adalah orang-orang kafir. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan ucapan tadi, iya, bahwasanya engkau akan diberi umur panjang, dan suatu kaum bisa mengambil manfaat darimu kaum yang lain mendapatkan maldorot dengan sebab kamu kemudian Rasulullah SAW berdoa Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah teruskanlah hijrahnya para sahabatku eh Sallallahu ayam dia li ashabi hijratahum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberlangsungkan, untuk meneruskan ya, hijrahnya para sahabatnya. Wadhalika bi amrain dan hijrahnya supaya berlangsung terus berlanjut itu dengan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, sabatum alal iman. Yeah supaya diberlangsungkan hijrahnya mereka yaitu kekokohan mereka di atas keimanan. Li'annahu idza thabata al-insanu 'alal iman thabata 'alal hijrah. Dikarenakan seseorang jika kokoh di atas keimanan thabata 'alal hijrah, maka dia kokoh di atas amalan hijrah. Ya, yeah, hijrah dari kekufuran di atas keimanan. Kokoh dia di atas keimanannya. Berarti dia kokoh di atas hijrahnya. Wala amru perkara yang kedua, permohonan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan ya dilanjutkan hijrahnya para sahabatnya. Maksudnya yang pertama dikokohkan keimanannya wal amru tsani alla yarji'a ahadun minhum ila Makkah. Supaya salah seorang dari mereka, dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kembali lagi ke Makkah. Sudah hijrah dari Makkah, maka beliau memohon kepada Allah, berlangsungkanlah mereka hijrahnya ya Allah, jangan kembali lagi ke Makkah. Iya. Yeah. Ba'da an kharaja minha muhajiran ila Allah wa rasuli Setelah keluar dari Makkah dan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wajib ketika itu hijrah, fardu ain. Iya. Yeah. li'annaka idza kharajta minal baladi muhajiran ilallah dikarenakan engkau jika keluar di suatu negeri dalam rangka berhijrah kepada Allah wa rasuli ya, kepada Allah dan rasulnya fahuwa mali alladhi tatasaddaqu bi maka itu ibaratnya seperti harta yang engkau telah mensodakohkannya. Iya, hijrahnya engkau pada negeri itu ibarat harta yang kau telah mensedekahkannya la yumkinu antarji'afi. tidak mungkin, tidak bisa engkau mengambil lagi harta yang kau sedekahkan. Yeah. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masalus sau permasalahan uh, permisalan yang jelek orang yang mengambil lagi uh, harta sodakonya seperti anjing yang memakan muntahannya Iya. Enggak bisa. Hijrah juga demikian. hakadha kullu syai'in tarakahul insanu lillah la yurja'u fi. Dan demikian pula segala sesuatu yang seseorang itu meninggalkannya karena Allah. Iya, maka tidak bisa kembali kepadanya. Iya, tidak bisa ditarik lagi, diminta kembali lagi. Iya. Wa min zalika, beliau memberikan contoh selain sodako, selain hijrah tadi. Mau fi kathirun minan nas min ikhraji televisiun min buyutihim. Iya. Contoh ini dibawakan sih. Iya. Saya bawakan contoh yang dibawakan oleh Apa yang mayoritas manusia diberi taufik padanya berupa mengeluarkan televisi-televisi mereka dari rumah-rumah mereka. Ada apa dengan televisi? Taubatan ilallah dalam rangka bertobat kepada Allah. Wabti'a dan anhu untuk menjauhi televisi tersebut. Wa fi minasyurur dan segala sesuatu yang ada padanya berupa kejelekan-kejelekan. Banyak kejelekan televisi. Iya. Kan si Albani mengatakan 99%. Yang kebaikannya cuma 1% saja. Masya Allah. Ya, ketika sudah keluarkan televisi dari rumahnya tidak dipakai lagi, entah dihancurkan atau mungkin diapakan tidak dipakai lagi. Fahaula iqalu maka orang-orang yang seperti ini mereka mengatakan hal yumkinu an nu'idahul an ilal bait apakah memungkinkan untuk kami mengembalikan lagi televisi tersebut sekarang ke dalam rumah lagi eh nakul kata syekh kita katakan la tidak. Ba'da an akhrajatumuhu lillah la tu'iduhu. Ya, yeah. setelah kalian mengeluarkan televisi tersebut lillah karena Allah mengharapkan wajah Allah la tu'idu. Jangan diambil lagi, jangan dikembalikan lagi. Li'anna al-insana idza taraka syai'an lillah wahajara syai'an lillah dikarenakan seseorang jika dia meninggalkan sesuatu karena Allah wahajara syai'an lillah dan menghajar memboikot sesuatu karena Allah fala ya'udu fi maka dia tidak boleh mengambil lagi kembali lagi ke tempat tersebut sudah ditinggalkan kembali lagi yeah. ولهذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه an yumdiya li ashabi hijratahum oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Robnya untuk terus melanjutkan hijrahnya mereka para sahabat. Jangan sampai kembali Ya. Wa qawluhu kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam wala taruddahum ala aqabihim dan janganlah engkau jadikan mereka murtad balik ke belakang atau balik ke belakang dalam keadaan murtad. Ai la taj'ala la taj'aluhum yantakisuna anil iman. Ya. Janganlah engkau jadikan mereka orang-orang yang terbalik dari keimanannya. Iya. Yeah. Fayartaduna ala akobim sehingga mereka murtad balik ke belakang, enggak beriman lagi. Li'anal kufra ta'akhurun wal imanu taqaddumun. Faedah. Jadi jangan minder jadi seorang yang beriman jangan minder. Kata Syekh Dikarenakan kekufuran itu akhur. Kemunduran, ketertinggalan, keterbelakangan, terbelakang. Wal iman takodum dan keimanan itu maju. Maka suatu negara yang di situ adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah negara maju. Negara yang di situ negara kekufuran, negara kafir, itu negara yang akhur. negara yang ketinggalan, negara yang mundur, Wahada ala aksi ma mulhidun al yauma dan ini kebalikan apa yang dikatakan oleh orang-orang mulhid orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan pada hari ini haitu yasifunal islam birraj'iyyah di mana mereka mensifati Islam dengan kemunduran agama apa Islam oh, agama mundur ya agama keterbelakangan ya agama puritan orang-orang mulhid. Iya. Wa yaqulun inna taqaddumiyah an yansalihal islah al insana al islam. Dan mereka mengatakan orang-orang mulhid ini jadi ya, dia percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kemajuan ketika seseorang itu lepas dari agama Islam. ya, Tidak beragama lagi. ya atau mungkin murtad pindah agama yang lain, maju, modern. Kata mereka orang mulhid. Wa an yakuna ilmanian Ketika dia lepas dari Islam dan hanya dia menjadi orang yang sekuler. Ya. warahmatullahi Barakallahu fikum. Tidak memandang penting perkara agama. La yufarriqu bainal iman wal kufri. Tidak ada perbedaan antara keimanan dan kufran Sama, suaranya sama. Kafir, mukmin sama sekuler. Ya. Wa yaquluna inna taqait eh, wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bainal fusuki wat ta'ah walal iman. Ya. Dan tidak ada perbedaan antara kefasikan dan ketaatan. Sekuler. Prinsip-prinsip sekuler. Samakan mereka. Fal imanu wa taqaddum fil haqiqah. Maka keimanan itu adalah kemajuan pada hakikatnya. Eh, barakallahu fiikum. Maka ini faedah. Jangan kita minder. Semangat. Antusias bahwa saya kita di atas kemajuan. Orang yang kufur, orang yang melakukan kemaksiat, kesyirikan dan kebidan dan seterusnya, mereka adalah orang yang mundur ke belakang. Orang yang tertinggal. Adapun orang yang beriman, orang yang di atas sunnah, orang yang mereka barakallahu fiqum akidahnya sahihah, akidahnya benar, iya, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, mereka adalah orang-orang yang maju. Iya. Barakallahu fikum. melanjutkan al-mutaqaddimun humul mu'minun. Maka orang-orang yang maju, orang yang terdepan adalah orang-orang yang beriman. Wattaqaddumu yakunu bil iman. Maka kemajuan itu hendaklah dengan keimanan bukan dengan teknologi semata, bukan dengan barakallahu fikum melakukan acara-acara kemaksiatan. Ini kemajuan modernisasi. Bukan. Itu kemunduran. Dekadensi moral. Ya. Waridatu takunu nukusan alal akibain dan kemurtadan keluar dari Islam maka itu adalah mundur ke belakang balik ke belakang ya alal akibain balik ke belakang. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam huna di sini wala taruddahum ala aqabihim. Dan janganlah engkau kembalikan mereka belakang dalam keadaan murtad. Eh, faedah yang azizah, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang nafisah, faedah yang berharga dari Asy-Syaikh rahimahullahu Ta'ala. Sehingga kita harus pede. Ya. Harus percaya diri. Bahwa kita di atas kemajuan ketika kita barakallahu fikum berakidah yang solehah, Beriman kepada Allah swt, Harus mantap. Iya. Jangan minder. Wa fi hadzal hadis fawaidu azimatun katsirah. Dan dalam hadis ini ada beberapa faedah yang agung dan banyak. Iya minha di antara faedah hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ana min hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam iyadatal marda. Bahwasanya di antara bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang-orang sakit. Ya bahasa kita membesuk, ya, orang-orang sakit. Li'annahu 'ada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa fi iadatil mardha fawaidu lil a'id wa fawaidu lil ma'ud. Yeah. Dan dalam amalan menjenguk orang sakit itu ada faedah-faedah bagi orang yang menjenguk, manfaat-manfaat bagi orang yang menjenguk dan manfaat bagi orang yang dijenguk. Amal aib manfaat bagi orang yang menjenguk. Fa inna yu'addi haqqa akhihil muslim. Maka dia sungguh telah menunaikan hak saudaranya yang muslim. Berarti menjadi kewajiban dia, haknya saudaranya, kewajiban dia untuk menjenguknya. Li'ana min haqqi akhikal muslim anta udau idza marida dikarenakan termasuk hak saudaramu yang muslim engkau menjenguknya jika sakit ini mengisyaratkan pada sebuah hadis Abu Hurairah hakul muslimi alal muslimi situn dan lafaz lain khamsun ya idza laqita fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu ya wa idza atisha fasami fasamidhu eh, fahamidallah fasamidhu jika dia bersin kemudian mengucapkan hamdalah maka doakanlah dia yarhamukallah ya wa idza marido fa'udhu dan jika dia sakit maka jenguklah wa idza mata fatba'hu dan jika dia eh, meninggal maka iringilah jenazah ikutilah jenazah ya berarti bagi orang yang menjenguk itu kewajiban ya, yang harus dipenuhi bagi orang yang sakit haknya seorang muslim. Wa minha dan di antara faedah bagi orang yang menjenguk, manfaat yang diperoleh oleh orang yang menjenguk, anal insana idza adal maribo fa innahu la yazalu fi makhrafatil jannah. Wasanya seseorang jika dia menjenguk orang sakit maka senantiasa dia di tengah-tengah surga. Iya. Di sini dalam catatan kaki makrofah artinya sikatun baina sofain min nakhlin, yaitu jalan di antara dua baris pohon kurma di tengah-tengah. Yakni maksudnya syekh ya jenis timaril jannah hatta yauda. Dia dalam posisi memetik buah-buah surga sampai dia kembali pulang. Iya. orang Barakallahu fikum. Wa minha dan di antara manfaat orang menjenguk orang sakit, ya, bagi orang yang menjenguk orang sakit, anna fi dzalika tadhghiran lil aid bi alaihi bisihhah. Bahwasanya dalam perbuatan dia, amalan dia menjenguk orang sakit, mengingatkan bagi orang yang menjenguk dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya berupa apa? kesehatan. Iya. Yeah. Li'anau idza ra'a hadzal marid wa ra'a ma huwa fihi minal marad thumma raja ila nafsihi ra'a ma fiha minas sihhah wal afiyah arafa qadra ni'matillahi alaihi Dikarenakan jika dia melihat orang yang sakit tersebut dan melihat apa yang menimpa dia berupa sakit tadi kemudian dia kembali melihat kepada dirinya ya, melihat pada dirinya berupa kesehatan dan keselamatan, maka dia mengetahui betapa besarnya kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bihadhil afiyah. Ya, berupa kesehatan dan keselamatan tersebut. Lianna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Ya, dikarenakan sesuatu itu bisa diketahui kadarnya itu dilihat dengan lawannya. Ya. Ingin tahu besarnya nikmat sehat, lihatlah orang sakit. Atau lihatlah ketika kamu sakit. baru tahu nikmatnya sehat. Kalau sehat terus, nggak tahu kadar se apa nikmat sehat. Nih, sebagaimana Bapak Tahra mengatakan adidu yudhiru husnaudid lawan sesuatu itu menampakkan bagusnya sesuatu tersebut Wabididhiha tatabayanul asya dan dengan lawannya segala sesuatu itu menjadi jelas. Pada lafaz lain disebutkan tatamayazul asya. Ya segala sesuatu itu menjadi terbedakan. Ini tadi sakit dan sehat. Maka sakit itu adalah suatu yang menyusahkan, merepotkan, tidak enak. Sehat, senang, bisa beraktivitas dan demikian. Pinter dan bodoh, berilmu dan bodoh. Iya, Barakallahu fikum. Maka bodoh itu sesuatu yang susah, merepotkan, sakit, ya. padang rendah dan seterusnya. Maka ilmu adalah berilmu kebalikannya. Dan silahkan dikiaskan pada perkara-perkara yang lainnya. Iya. Barakallahu fikum. Demikian pula di majelis ta'lim. Iya. Barakallahu fikum. Tenang, tenram, nazalat alimur rahmah turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dalam akhirat ini wa dzakarahumullah fi man indah dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Iya. Barakallahu fikum. Beda dengan orang yang tidak berada di majelis ilmu. Iya. Jam berapa sekarang? Jam masuk. Taib. Taib ini tiga faidah bagi orang yang menjenguk orang sakit. Ada pun faidah yang berikutnya karena waktunya sudah habis dan juga faidah bagi orang yang dijenguk insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله